merupakan kewajiban yang dituntut kemudian kita menegakkan peribadatan as-salah yang kita kerjakan setiap hari sekurang-kurangnya lima kali dalam salat yang wajib dalam sehari semalam dituntut kemudian yang berkaitan dengan salat dan begitu seterusnya selebihnya masuk ilmu fardu kifayah maka tidak wajib untuk seluruh kaum muslimin Kalau ilmu yang dituntut ini, yang fardu ain yang tidak dapat tidak, wajib bagi kita mengetahuinya dan tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan saya tidak tahu. Padahal ada jalan untuk mempelajarinya. Dikerjakan oleh kaum muslimin, maka akan terciptalah masyarakat kaum muslimin yang paham akan agamanya. Kalau mereka adalah masyarakat yang paham akan agama, maka tentu Allah akan memberikan kebaikan kepada mereka dalam hidup dan kehidupan mereka untuk diri mereka, keluarga, masyarakat bahkan orang yang paham akan agamanya tentu tidak akan mungkin melemparkan paku ke tengah jalan membuang paku di tengah jalan membuang duri di tengah jalan karena menyingkirkan duri dari jalan termasuk dalam bagian iman. Tidak mungkin akan membuang sampah ke jalanan karena mengotori perjalanan kaum muslimin. Bagaimana dengan membakar-bakar ban tengah jalan? Paham tentang tauhid, tentang ibadah, tentang adab dan akhlak. Ya? Dan memperolehnya di majelis-majelis ilmu seperti ini. Tetapi sebagaimana tadi kita bahas, harus kita penuhi syarat dan adab-adab ilmiahnya. sungguh-sungguh kita berangkat dari rumah untuk talabatul ilm menuntut ilmu yang akan saya cari untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada saya dan kalau kita telah memiliki keluarga saya bersama anak dan istri saya ku anfusakum wa ahlikum nar Jadi sangat mudah sekali. Ini yang dimaksud pemahaman terhadap di Cuma tadi satu saja, tayamum. Tayamum merupakan syariat yang besar. Peribadatan yang besar. Tayamum dengannya turun ayat Al-Quran yang menjelaskan dengan tayammum dan berapa banyak Nabi SAW bersabda dan menjelaskan tentang tayammum bahkan para imam di kitab-kitab hadis memberikan kitab khusus kitab tayammum satu persoalan besar sekali dan alangkah manfaatnya ketika kita mengetahui untuk apa begini caranya untuk apa kapan saya bertayamum demikian juga tentang najis mana yang najis mana yang tidak umumnya kaum muslimin meninggalkan salat karena dianggap debu-debu jalanan atau kecipratan air hujan dianggap najis kotor seringkali saya mengatakan salat kotor pakaian saya pak najis kenapa bang nah, kenapa? itu bukan ini aset. ah ini kan kejahilan kejahilan setiap yang kotor dianggap najis padahal tidak demikian kaidahnya setiap najis toh kotor setiap yang kotor belum tentu najis antum ketumpahan sayur asam sayur asam najis nggak nggak tapi antum anggap apa? Kotor baju saya nih. ketumpahan. Kita pakai baju dari pagi sampai petang, lalu kita buka cuci ini, baju udah kotor. Padahal tidak ada najis. Kita katakan kotor. Mungkin keringat, bau dan debu dan lain sebagainya. Tidak najis. Ah, karena kejahilan ini, tidak tahu mana yang najis, mana yang tidak, akhirnya mereka tidak sholat. Habis bekerja ini, Seringkali kita temukan sederhana tapi perkaranya besar itu apa? tarkus salat kejahilan lihat ini yang dituntut kita lihatlah kebesaran ilmu ini dan kebesaran ahli ilmu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis يملك ورقة من الإمام الترميذي دل اليوم أتاك حديث حسن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من بركة وبركيتا بغدية فرنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما أو متعلما dunia ini kata Nabi ad-dunya mal'una dunia ini terlaknat mal'unun ma fiha terlaknat apa yang ada di dalamnya jadi jauh dari rahmat Allah illa kecuali zikrullah zikir kepada Allah ingat kepada Allah dalam arti yang luas wa maghalahu dan yang serupa dengannya yakni dalam ketaatan kepada Allah wa aliman dan orang alim atau mutaalliman atau pe pelajar Semua yang telah dunia mal'una mal'un ma fiha dunia ini terlaknat terlaknat segala isinya Maksud terlaknat adalah jauh dari rahmat Allah kecuali ingat kepada Allah. Zikrullah dalam arti yang luas. Di antara zikrullah adalah majlis zikir seperti ini. Dan yang serupa dengannya dalam rangka taat kepada Allah. Seperti seorang berangkat di waktu pagi mencari nafkah untuk keluarganya karena memenuhi kewajiban yang Allah telah wajibkan kepadanya bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya ini tidak terlaknat, ini termasuk fi sabilillah dan hariman orang alim. Karena orang alim ini mengajarkan ketaatan kepada Allah, mengajarkan manusia dari menyembah patung batu-batu yang dibuat oleh tangan-tangan kotor manusia, tangan-tangan kotor mereka jadi menyembah Allah. Wa muta'alliman dan pelajar pelajar dan pelajar Imam Ahmad pernah ditanya Sampai mana kita belajar? Sampai ke dalam? Sampai ke dalam kubur Luar biasa hadis yang mulia ini huh? Perhatikan lagi hadis yang lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Man salaka tariqan yabtagi fihi 'ilman sahala Allah lahu tariqan ila al-jannah Barang siapa menuju berjalan menuju satu tempat untuk mencari di dalamnya ilmu lihat yang fihi ilma mencari dituntut ilmu itu mencari niscaya Allah akan melapangkan memudahkan baginya jalan menuju surga yakni memberikan taufik sebagaimana pembahasan kita sebelum ini wa innal malaikata la tadau ajnihataha li al ilm ridha bima yasna dan sesungguhnya para malaikat mengembangkan sayap sayap-sayap untuk para penuntut ilmu karena rela dengan apa yang ia lakukan yang dilakukan oleh para penuntut ilmu